Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Husul bi Siratir Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita akan meneruskan pasal yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Dan disebutkan juga oleh Ghazwatul Usrah. Ini adalah perang Al-Usrah yang berat Disebutkan peperangan ini terjadi di, perang, di bulan Rojab tahun yang ke-9. Ini setelah Fatku Mekah. Bukan berarti ketika Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin, kemudian mereka para sahabat demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai tugasnya, tidak. Nabi terus berjihad untuk menyebarkan agama ini, mengirim pasukan-pasukan untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam, Bahkan setelah itu beliau pun menyerang Taif. Demikian juga menyerang Hawazin yang dikenal dengan Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Nah kemudian kita bahas sekarang ini perang Tabuk. Disebutkan pada pertemuan telah lewat <clears throat> bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad sebelumnya beliau diperintahkan untuk mempertahankan diri ketika diserang. Kemudian ketika Allah mengetahui kekuatan kaum muslimin, kemudian diperintahkan untuk berjihad dengan menyerang orang-orang kafir untuk menyebarkan agama Islam. Sebutkan di surat Taubah ayat ke-29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi demikian berjihad Nabi dan para sahabatnya. Maka kemudian Nabi SAW menyebarkan agama Islam dengan berjihad menghadapi orang-orang Arab, orang-orang ya di sekitar Madinah. Ya mengajak bahkan orang-orang mengajak orang-orang Arab, orang-orang sekitar Madinah untuk ikut berjihad untuk menyerang Romawi. Ya, Nabi SAW mengajak orang-orang Madinah, demikian juga orang-orang sekitar Madinah, dan orang-orang pedalaman, orang-orang Badui untuk berjihad menghadapi orang-orang orang-orang Romawi, kerajaan yang besar di waktu itu. Demikian juga nanti setelahnya Nabi SAW pun juga berjihad menghadapi orang-orang Persia ya, di sekitar Iran, sekitar Irak. <clears throat> Maka di perang Tabung di sini Nabi menghadapi orang-orang Romawi. <clears throat> Orang-orang Romawi ada di di Syam, di Suriah sekarang ini. Kemudian disebutkan dari kafir Rajab itu terjadi di bulan Rajab tahun yang ke-9. <coughs> Dan tidaklah Nabi SAW beliau ingin berperang kecuali apa? Menunjukkan arah yang berbeda. Termasuk dari tipu daya. Al-harbu hid'ah, peperangan adalah tipu daya. Beliau ingin menyerang ke arah timur, maka beliau seakan-akan mengarah ke arah barat. Atau semisal itu. Kecuali di perang ini. Di perang Tabuk ini Nabi sudah mempersiapkan dan menyebutkan secara terang-terangan bahwa akan menyerang orang-orang Romawi. <clears throat> ya, demikian. Karena disebutkan sangat kuatnya musuh yang dihadapi sehingga Nabi sengaja menyebutkan supaya mereka para sahabat bersiap-siap Ya siddati aduim sangat kuatnya musuh mereka yaitu negara adidaya kalau menurut kita sekarang ini. Negara yang punya kekuatan besar orang-orang Romawi. Dan banyaknya mereka wa kasratihi, banyaknya mereka ini. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika buah-buahan itu sudah mulai akan dipanen. Demikian juga waktu itu dalam keadaan paceklik menunggu hasil yang dihasilkan. Kemudian Nabi pun merintahkan untuk berjihad. Dan disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu itu berinfak dengan infak yang sangat besar di jas Usrah ini, di pasukan yang berat ini, tentara yang berat. Bahkan disebutkan boleh itu menginfakkan seribu dinar. Padahal satu dinar itu sekitar satu juta. Ya, mengatakan bahwa beliau berinfak dengan seribu onta, seratus kuda dengan perbekalannya. <clears throat> Kemudian disebutkan Nabi SAW yang kemarin sudah kita sebutkan, beliau menunjuk Ali, bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah. Dan sebagai orang munafik mencerca beliau, mengecek beliau. Mereka mengatakan tarakahu ala nisa wa duriyah Jadi Nabi Muhammad meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Madinah bersama dengan anak-anak, demikian juga perempuan-perempuan. Maka Ali pun mendatangi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan ejekan mereka orang munafik. Kemudian Nabi menghibur dalam hadis yang sahih semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya dari hadis saat Nabi Abi tidakkah engkau ridho untuk keadaan ya engkau di sisiku seperti keadaannya Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Ala tardo an takuna minni biman biman silati Harun min Musa. Ghairu annahu la nabi ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, demikian Nabi mau menghibur Ali bin Abi Thalib. Ya, demikian. Jadi Nabi sudah persiapkan di sini karena pasukan sangat kuat yaitu orang Romawi dan Nabi menuju Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah mengurusi keperluan ya perempuan-perempuan demikian juga anak-anak dan sebagainya. Berikutnya kalau Allah Taala <clears throat> Waqad kharaja ma'ahu Abdullah bin Ubay Rasul nifaq dan telah keluar bersama dengan Nabi Abdullah bin Ubay, eh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik ini, Rasul Nifak, pimpinannya orang munafik menampakkan keislaman. Tetapi batinnya adalah kafir. Bahkan ketika mati pun Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir menyolatkan. Kemudian turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Memintakan ampun juga Ikut keluar waktu itu. Summa raja'a min asna'i Kemudian dia kembali di tengah-tengah perjalanan. Peperangan berat menuju Tabuk. Ya, daerah yang mendekati daerah suria daerah Syam. Wa tafalaban Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anisa wa Maka tidak ikut takhol apa ini tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan-perempuan demikian juga anak-anak. waman man minarijal dan orang-orang yang Allah berikan udur dia dari kalangan laki-laki miman la yajid dohron yang mereka tidak mendapatkan dohron yarkabuhu dohron ini punggung punggung yang mereka kendarai tidak mendapatkan kendaraan padahal tadi sebutkan Utsman telah bersedekah berinfak sekitar seribu ya seribu unta demikian juga seratus kuda <clears throat> tapi masih kurang waktu itu maka mereka tidak mendapatkan tunggangan sehingga tidak ikut berperang maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah SWT maafkan mereka. Au nafakatan takfihi atau tidak mempunyai nafkah untuk mencukupi mereka. Faminhum al-bakaun. Di antara mereka adalah orang-orang yang suka menangis. Ini, ini yang tertinggal tidak ikut perang, ya perempuan-perempuan, anak-anak, demikian juga orang-orang yang Allah berikan udur. Di antara mereka orang-orang yang banyak menangis. Wa nusabah mereka ada tujuh. Ini tidak ikut perang juga. <clears throat> Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kendaraan yang bisa ditunggangi untuk berperang. Sehingga mereka sedih sehingga menangis karena tidak bisa ikut berjihad. Bukan malah senang enggak, sedih. Mereka itu siapa? Bukan bin Qasir tujuh orang. Salim bin Umair, wa Ulbah bin Zaid, wa Abu Laila Abdurrahman bin Ka'ab, wa Amr bin Umam, wa Abdullah bin Mukaffal, Al-Muzani, wa Harami bin Abdullah, wa Irbad bin Sariyah Al-Fazari. Radul Syariah. Ya. Itu yang mengeriwayatkan hadis alaikum bisunati wa sunati khulafa rasyidin. Radhiyallahu Nah, tujuh orang ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa ayunum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfikun. Dan mata mereka menangis ya meneteskan air mata karena tidak mendapati kendaraan yang bisa mereka tunggangi untuk berjihad. Kemudian juga yang tidak ikut, tetapi orang-orang yang berdosa, ya atau orang yang ber, orang yang bersalah yang kemudian ya Allah maafkan ada mereka orang munafik ada juga para sahabat yang Allah maafkan wa takhalafa munafikun dan tidak ikut juga tertinggal orang-orang munafik kufran wa inadan karena kekafirannya dan membangkangnya wa kanu nahwa samanin rajulan mereka sekitar 80 orang laki-laki ini ini tidak ikut juga <clears throat> wa takhalafa usatun Kemudian di sini Ibnu Qasim menyebutkan lafaz yang salah di sini belum mengatakan dan tertinggal juga usah usah ini orang yang bermaksiat. Di lafaz ini tidak pantas dikatakan pada para sahabat. Ya, harusnya kita wala nadkurum illa bijamil. Ya, tidak kita menyebutkan para sahabat kecuali dengan kebaikan. Ini lafaz orang yang bermaksiat orang tepat. Ibnu Qasim di sini di sini belum mengatakan dan tertinggal orang yang bermaksiat orang tepat. Tidak perlu dikatakan usah tertinggal gitu saja. Karena kemudian Allah SWT maafkan mereka. Bahkan teman ayat. Siapa itu? Misru Murarah bin robi Ini yang pertama. wakab bin Malik. Demikian juga Ka bin Malik. Wa Hilal bin Umayyah. Hilal dan bin Umayyah. Tsumma Allah alaihi kemudian Allah menerima taubat mereka. pada qudumihi sallallahu alaihi wasallam bi Setelah Nabi datang ya 50 50 malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya kembali dari perang Tabuk ini kemudian Nabi tidak berbicara kepada tiga sahabat ini dihajar di diboikot <clears throat> karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sampai setelah lewat 50 malam turun ayat Allah mengampuni dosa mereka. Wa ala satin ladina nakuli buhata ida dokat alimul ardu bi barubat wa dokat alim kusum wa dhannu ala malja jamin Allah ilai ilai thumma tabalim liyatubu. Wa terima ya ini Ya ini, tidak ikut adalah ini. Kemudian disebutkan di sini, mulailah Nabi melewati ya jarak yang jauh suatu tempat yang dia itu dekat dengan Syam kejadian yang banyak yang dihadapi waktu itu demikian juga hukum-hukum yang banyak di antara yang disebutkan di sini apabila kita melewati tempat yang di situ adalah tempat yang Allah turunkan adab maka kita harus berhati-hati ya, apalagi di adalah disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Hijr di tempat Ashabul Hijr, Ashabul Hijr ini kaumnya Nabi Saleh. Tidak boleh kita kita di situ kemudian ya pertama syiah malah tidak boleh. Tidaklah kita lewat di tempat itu kecuali kita malah menangis sambil menutup wajah kita. Bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi bil Hijr. Maka Nabi pun berjalan, maka beliau melewati di jalannya itu bil Hijr. Hijr itu nama yang disebutkan al-hijr maka fi wadi kuro. Jadi tulis hijr itu adalah suatu tempat di lembah kuro, bainal Madinah wa Syam, antara Madinah dan negeri Syam. Suria sekarang ini. Ya. Ini adalah tempatnya kaum Samud. Ini tempatnya kaum Samud bersama dengan nabinya Nabi Saleh alaihissalam. Kadzdzaba sabul hijr musalin. disebutkan di surat Al-Hijr. Nabi melewati tempat hijr ini. Fa'amarahum an la yadkhulu alaihim. Maka Nabi merintahkan mereka para sahabat untuk tidak masuk kepada orang yang diadab itu. Ya, buyutahum rumah-rumah mereka illa kecuali ayyakunu bakin. Ya, kecuali dalam keadaan menangis. Bahkan disebutkan kerajaan Saudi Arabia karena termasuk wilayah Saudi ya. ya melarang untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Ya. Mana daulah Saudi mana daulah Saudi fi pihak dalam makan. Jadi Saudi Arabia melarang untuk kemudian bercocok tanam di tempat tersebut kosong, nggak ada yang bercocok tanam. Ya demikian karena Nabi melarang untuk masuk di tempat tersebut kecuali dalam badan menangis. Kalau kemudian malah ya tamasya melihat negeri-negeri yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pantas. Kita dilarang untuk kemudian tinggal di situ. Walaupun ya lewat ya dalam keadaan menangis. Ya, Illa ayakunu bagian kecuali kalian dalam keadaan menangis. Bukan dalam Sahih Bukhari ini. Demikian juga Sahih Muslim. <clears throat> Wa alla yasrabu illa min bi'rin naqah dan tidak boleh minum kecuali di sumur naqah. Pada waktu itu Allah SWT ya memberikan kepada orang yang beriman di waktu itu untuk minum ya yang di itu adalah di sumurnya yang diminum di situ onta. Ya, yang disebutkan waktu itu tidak boleh diganggu unta itu. Ternyata mereka kemudian malah membunuh unta itu kaumnya Nabi Soleh. Adapun di sini Nabi Sallallahu Alaihi ya, di sini Nabi Sallallahu Alaihi beliau <clears throat> melarang untuk para sahabat itu meminum dari sumur yang ada kecuali sumur dari onta yang ada di zaman Nabi Sallallahu tersebut. Wasallam. Wa makanu aja bihi min Dan ma di sini apa-apa isi mausul dan apa-apa yang mereka itu ajanu membuat ajen ini membuat adonan bihi dari air tersebut min gurihi ya dari selainnya ini dari selain sumur yang diminum oleh onta tersebut baliat amuhu lil ibil maka hendaknya untuk memakannya ontanya ya untuk makannya onta jadi tidak boleh minum sumur-sumur yang ada di situ kecuali sumurnya yang diminum oleh onta itu Ya, Nabi demikian menyebutkan demikian. Kalau kemudian mereka mengambil air kemudian digunakan untuk mengadon kue yang umpamanya, maka tidak boleh untuk dimakan kecuali makan adalah onta saja. Wajah Sallallahu Sallam. Kemudian Nabi Sallallahu Sallam pun melewati tempat tersebut mukonaan dalam keadaan itu menutup wajahnya. Dia menyebut, menyebut ya, ini menutup dengan apa? Dengan uh, pelindung kepalanya, ya itu. Ini pelindung kepala anti anti yang bisa menghalangi dari tombak, demikian juga panah dan semisalnya. Amin ada materi kepala itu. Ya demikian. Ya, jadi di sini Nabi SAW pun melewati negeri ini tadi, negerinya Nabi Alaihi alaihissalam. Ketika beliau akan menuju ke Tabuk. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam Tabuk. Nabi sampai di Tabuk, tempat antara Madinah dengan Syam tadi dengan Suriah. Wa fiha ainun di situ ada mata air tapi itu bisain min ma'i qalil tabid disebutkan ini mengalir air sedikit-sedikit ya sedikit dari air yang sedikit ya Nabi melewati ya ketika sudah sampai di Tabuk ya setelah sampai di Tabuk belum mendapati mata air yang airnya mengalir sedikit sekali sekali kemudian apa apa surat di menjadi banyak dengan berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga berikutnya adalah tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi Ini air yang sedikit menjadi banyak. <clears throat> Wa ma'ama syuhida min barakati ini. Demikian juga apa yang disaksikan dari berkahnya doa Nabi SAW. fi hadil ghuswah dari peperangan ini. Min taksir am. ya di antara apa yang menjadi mujizat Nabi di waktu tersebut air menjadi banyak, demikian juga taksir am. makanan menjadi apa? Menjadi banyak. Halatikan hasil jais yang mana itu adalah hasil dari pasukan itu kumpulkan makanan-makanan yang ada. Jami'i semuanya dikumpulkan makanan setiap apa? Kan mulai sedikit perbekalan, maka dikumpulkan dari setiap pasukan perbekalan jadikan satu. Minhu miqdarul ansi al-barbah al-barikah. Ini sekadar ans sekitar satu ya binatang saja sedikit sekali tapi di situ Allah berkahi ya pada Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, fa'akalu minhu mereka pun memakan darinya. Wa malau dan mereka memenuhi Kula setiap dari tempat Nabi dari kerjes apa yang ada di pasukan tersebut. Jadi dikumpulkan makanan yang tinggal sedikit itu dikumpulkan semua, ya dengan kadar yang tidak banyak, ya. Kemudian apa? Nabi berdoa pada Allah SWT menjadi banyak. Mereka semua makan kenyang kemudian di masukkan di tempat-tempat mereka. Wa kadzalika ma atasu Allah taala. Demikian juga ketika mereka haus, kan makanan sekarang minuman. Da ya Allah taala, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'at sahabah, maka datang di situ awan. Paham tarat, kemudian terjadi hujan. Ya, termasuk mujizat juga. Fasyaribu hatta rawu. Maka mereka pun minum sampai mereka dalam keadaan kenyang. Kenyang minumnya. Ya tidak ada harga lagi. Waktu malu dan mereka membawa dari air yang masih tersisa di hujan di tempat itu saja. Semua wajahnya halam tajawas jais. Kemudian mereka mendapati ternyata awannya itu tidak melewati pasukan. Ini di tempat itu saja. Ya ini, ini beberapa hal yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya ketika di perang Tabuk. Tadi ketika mendapati negeri dari negerinya Nabi Soleh. Kemudian juga ini tidak ada air, tidak ada makanan. Berikutnya lamin ayatin ukhar dan di antara tanda-tanda yang lain kasirah ihtaju ilaiha bidzalika Ya, dari tanda-tanda yang banyak yang lain yang mereka butuh ihtaju ilaihi kepadanya di waktu tersebut. <clears throat> Kemudian disebutkan dalam kasih berikutnya Walama intah ilahuna ketika sudah sampai di tempat tersebut di Tabuk, lam yalqa tidak terjadi peperangan. Wara'a anna ila ardi Syam dan Nabi melihat sesungguhnya masuknya mereka Nabi dan para sahabatnya ila ardi Syam di negeri Syam, negeri Suriah ini bihadhihi sana di tahun ini ya syukur alim berat bagi mereka. jadi seorang kalau melihat ini pemimpin sudah diperhatikan, sudah mempersiapkan pasukan kuat, ini dan itu, perjalanan yang jauh kemudian melihat tidak ada manfaatnya atau ada yang bahaya, jadi tarik mundur, jangan dipaksa. Ya, jangan kemudian dipaksa. Memang kemenangan bagi kaum muslimin. Tapi seorang harus perhatikan manfaat demikian juga madaratnya. Nabi menganggap bahwa peperangan seperti ini adalah sesuatu yang berat bagi para sahabat. Fa'asima ala rujuk. Kemudian Nabi pun berniat dengan sangat untuk kembali. Dengan pasukan yang banyak. Orang kata menjelek-jelekan. Sudah perjalanan jauh, sudah sulit, sudah waktunya untuk panen ini dan itu malah perang kemudian kembali kan itu kadang menjadi apa cuman orang-orang munafik tapi kalau kemudian seorang pemimpin memperhatikan itu yang lebih bagus ya kembali tidak perlu kemudian pedulikan selain orang yang mencela kemudian wasallallahu alaihi wasallam Yuhanah bin Ru'bah sahib sahib Nabi melakukan perjanjian dengan seorang namanya Yuhanah bin Ru'bah ya sahib orang yang tinggal di Ailah di suatu tempat yang ada di Syam disitulah tempat yang waktu itu Heraklius di tempat tersebut. <clears throat> Nabi melakukan perjanjian dengan orang ini. Wa ba'atsa dan ila Uqaidir Daumah. Nabi mengutus Khalid bin Walid. Sudah masuk Islam ini Khalid bin Walid. Ke Uqaidir ya. Uqaidir Daumah disebutkan dia ini adalah orang Nasrani. Ya, wa Uqaidir bin Abdul Malik rajulun min Kindah, seorang laki-laki dari Kindah. Bahkan Malikan Aliha menjadi pemimpin di tempat tersebut Nasronian, agamanya Nasrani ya orang Kristen ya daerah Syam itu memang dikuasai oleh orang Romawi ya, orang Kristen maka Nabi mengutus Khalid ke Ukaidir Daumah ya sudah lewat nih Daumah ini ini suatu tempat antara Madinah ya dengan Syam kita <clears throat> lewat sebutkan di sini di halaman 92 ini suatu tempat 15 malam dari Madinah 5 malam menuju Damaskus. Nah, ini lebih dekat ke Suriah. Kalau mau ke Suriah 5 malam. Kalau ke Madinah 15 malam. Perjalanan jauh ditemu oleh Nabi sallallahu alaihi 15 malam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke Ukaidir ini. Faji'a abi fasolahu aidon. Maka datangkan orang ini dan Nabi melakukan perjanjian, ya perdamaian juga. Warodo dan lepaskannya. Kemudian disebutkan semua Raja Rasulullah Ini sudah, ini berangkat tadi ya di bulan Rojab. Di bulan Rojab di tahun yang ke-9 dalam keadaan yang sangat berat. Membawa pasukan yang banyak. Kemudian ya tidak ada air kecuali sedikit. Walaupun kemudian muncul di situ barokah yang banyak. Kemudian Nabi pun kembali. Semua raja. Kemudian Nabi pun kembali sallallahu alaihi wasallam wa ya setelah beliau kembali dari pasukan itu amara bihadmi masjid dirar. Nah ini juga ini turunnya ayat ya. Wa man asal bunyana la taqwa Allah apakah orang yang itu membangun masjid di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa seperti orang yang membangun masjid dirar ini. Maka Nabi ketika selesai dari perang Tabuk ini <clears throat> kemudian beliau memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Tiror. Masjid Tiror adalah masjid di banahul Munafikur masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin dan berikan bahaya bagi kaum muslimin. Nah ini. Nabi merintahkan untuk menghancurkan Masjid Tiror. Wa kana qad akhraja min dari Khidam bin Khalid. Ya, dan adalah telah ukhrija telah dikeluarkan dari rumahnya Khidam bin Khalid. Ya Allah. Wa hadamahu bi amri Rasulillah Malik bin Dukshum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Malik bin Duksum untuk menghancurkan masjid tersebut. Masjid dia, bangunan masjid. Tapi masjid untuk menghancurkan kaum muslimin. Barisa dan liman bangunan rasulah. Demikian juga mencari-cari untuk menghancurkan Allah demikian juga Rasulnya. Maka di sini Nabi memerintahkan Malik bin Duksum untuk menghancurkan masjid tersebut. Masjid, bangunan masjid tapi dihancurkan dengan perintah Rasulullah SAW. Malik bin Dusum aku Bani Salim, Saudarinya, saudara dari Bani Salim. Ahadu rijali Badr, salah seorang orang ikut perang Badar. Wa akharamahu dan yang lain bersama dengan Malik bin Dusum ini yang diperintahkan Nabi untuk menghancurkan masjid ini, masjid dihancurkan. Ukhturifa fi berselisih para ulama siapa mereka ini. Wawal wal masjid alladhi nahallahu rasulahu ia adalah masjid, ya, masjid tiror, namanya tiror bahaya adalah masjid yang Allah melarang Rasulnya ayahku fihi abadan untuk sholat di dalamnya selama-lamanya. Ya ini jadi kejadian sangat banyak ini ketika di perang Tabuk melewati tadi negeri dari kaumnya Nabi Soleh. Demikian juga banyaknya dari tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat Nabi. Ya demikian juga melakukan perjanjian, demikian juga menjumpai di situ masjid Diror dihancurkan. Kemudian juga berikutnya, wakana rujuhu min hati ghazwah adalah kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan ini di Ramadan, di bulan Ramadan, Rajab ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Beliau kembali mulai dari Rajab berarti sekitar dua bulan. Perjalanan saja tadi 15 hari. Ya kan? Jadi beliau kembali dari peperangan ini di bulan Ramadan. Min sanatis di tahun yang ke-9. Wa unzila fiha amatu surat taubah. Diturunkan di dalamnya itu kebanyakan dari surat taubah. Wa ataba ulan sawajalla man takhalafa anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT memperingatkan Ya, memberikan menjelek-jelekkan orang yang tidak ikut yang tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT maka Rasulullah SAW mengatakan, maka Nabi Ali Madinah di momen halum tidak pantas untuk orang-orang yang ada di Madinah dan orang yang sekitar mereka. Minal Arab dari orang pedalaman ayat Allah wa Rasulullah untuk tertinggal tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu bi fuzim an nafsi mananya wala yarghabu bi fuzim an nafsi ya ini mereka mendahulukan mencintai diri mereka ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu, dan tidak mantas juga. Yarghabu bi angkusi mereka suka terhadap diri-diri mereka an-nafsi dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk celaan sore yang mendahulukan kecintaan terhadap diri-diri mereka, keluarga mereka ya dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ayah walati taliha. Ini ayat sampai akhir dan yang setelahnya. Tuma qala kemudian Allah mengatakan wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafah. Ini juga keutamaan seorang belajar Ya, seorang itu belajar samping yang lain itu berjihad, ada yang dia itu belajar untuk kemudian menyampaikan kepada kaumnya ketika pulang dari peperangan. Ini keutamaan seorang belajar mencari ilmu agama, apalagi ketika tidak ada peperangan. Ya, ketika ada peperangan saja harus ada yang belajar. Ketika tidak ada peperangan lebih-lebih lagi, di situ lebih penting untuk kemudian ada dari sekelompok kaum muslimin itu belajar agama, bukan semuanya bekerja. Itu maka kemudian Allah SWT mengatakan Wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafah. Dan tidak sepantasnya orang-orang beriman itu liyaghfiru kafah, semuanya berangkat. Untuk berangkat kafah semuanya. Kalaulah nafara min kulli firqah, kalaulah ada sekelompok dari setiap firqah, golongan, minum dari mereka taifatun, suatu kelompok. Dia tafakuh fiddin untuk mereka mempelajari tafakuh di dalam agama. Itu. Ini tidak semuanya untuk kemudian berperang tidak ada di situ yang kemudian mereka itu belajar. Untuk apa? Uliyunziru qawmahum, untuk memperingatkan kaum mereka ida rojo ilim apabila mereka kembali kepada mereka, apabila kaumnya datang lagi. La'alahum yahdarun. Sehingga mereka ya semoga mereka dalam keadaan mendapatkan peringatan. Kemudian Ibnu Katsir beliau berpendapat bahwa nafar di sini ya itu adalah orang yang bersama dengan Nabi yang ikut berperang. Jadi ada juga yang harus menemani Nabi, memperhatikan apa dari syariat yang ada. Beliau mengatakan di sini menukasir, Katsir, ya, "Fabanalaka min hada", maka jelas untukmu dari ini dari yang tadi, Watatoha dan gamblang mah turifabi, apa yang berselisih di dalam para ulama. Bahwa ini permasalahan ini ya. Ini beliau menutup dengan masalah ini. Bahwa anak taifata Nabi sungguhnya menurut Ibnu Katsir ya, sesungguhnya kelompok yang dia itu keluar humul ladzina yatafaqahu fid din mereka adalah orang-orang yang belajar di dalam agama. batihim Rasulullah dengan mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Menurut beliau Ibn Qasir, di dalam ayat ini, kejadian ini bahwa orang yang dia itu belajar adalah yang bersama dengan Nabi. Nah, itu menurut beliau demikian. Di kejadian ini. Fi hadil ghazwati di peperangan ini. Wa idha raja'u andaru apabila mereka kembali ke negerinya andaru memberikan peringatan kaum kepada kaum mereka liyuhadziru mimma ada badahum untuk memberikan peringatan apa-apa yang dia itu baru apa-apa syariat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahum ya setelah mereka minadin dari agama ini menurut beliau yang demikian ini selesai pembahasan tentang perang tabu terjadi di bulan Rajab ya tahun yang ke-9 ini setelah Fatwa Mekah ini ini termasuk akhir-akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal di tahun yang ke-10 Ya, itu pun beliau setelah menang menghadapi orang-orang Quraisy di Mekah terus berjihad dan berjihad. Ini keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ya demikian di sini. Subhanallahi wa bihamdihi.